الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة dengan taufik dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa, berkumpul dan bermajlis. Semoga ini tercatat di mizani hasanatina jami'an termasuk dari kebaikan-kebaikan amal-amal soleh yang kita kerjakan yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Tidak diragukan lagi bahwa Talabul ilm Menuntut ilm Merupakan amal soleh Bagi orang yang ikhlas Bagi orang yang ikhlas Semata-mata hanya Mengharap wajah Allah Mengharap Pahala dari Allah Mengharap jannah Allah subhanahu wa ta'ala bahkan ulamauna ulama kita dengan tegas mengatakan bahwa talabul ilm afdalul a'mal menuntut ilmu merupakan amalan yang paling mulia yang paling utama apalagi di masa masa seperti ini mungkin sering kita dengar ucapan al-Imam Ahmad rahimahullah Talabul ilm la yu'adiluhu syai' Menuntut ilmu Tidak ada amalan yang setanding dengannya Liman sahhat niyatuh Bagi orang yang niatnya benar Ditanyakan kepada beliau Rahimahullah Kifadhalika ya imam Bagaimana hal itu imam Yani bagaimana talabul ilm Menjadi amalan yang paling utama Bagi yang benar niatnya Bagaimana niat yang benar itu? Al-Imam Ahmad rahimahullah menjawab, "Yuridu raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi." Yuridu raf'al jahli an nafsihi wa ghairihi. Dia meniatkan bermaksud menuntut ilmu bermaksud untuk mengangkat kebodohan, kejahilan dari dirinya dan dari diri orang lain. Barakallahu fiikum dengan menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri dengan itu seseorang menyempurnakan dirinya sendiri tentu saja dengan tujuan untuk beramal belajar menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan kejahilan dari dirinya agar menjadi orang yang membangun segala sesuatunya di atas ilm i'tiqadatnya keyakinan-keyakinannya amalan-amalannya amaliyahnya segala ucapan dan perbuatannya dengan cahaya ilm dengan itu dia menyempurnakan dirinya dan dengan niat untuk mengangkat kebodohan dengan niat yang sama dari orang lain dengan itu dia mengajak telah berjuang dan mengajak orang lain untuk menyempurnakan diri mereka ini luar biasa oleh karena itu dikatakan oleh Imam Ahmad sebagai amalan yang paling mulia. Dan tidak ada jalan bagi kita untuk itu kecuali dengan belajar. Untuk mengikis dan menghilangkan kebodohan, kejahilan dari diri kita. Tidak ada cara kecuali dengan belajar. Kalau belajar, kita semua penuh dengan kejahilan. Dan setiap kita pada asalnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan kita tidak punya ilmu. Itu hukum asal yang ada pada setiap Bani Adam. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak mengetahui sesuatu, tidak punya ilmu dalam keadaan bodoh, jahil. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyiapkan setiap hambanya untuk belajar dengan diberi fasilitas pendengaran, penglihatan diberi akal untuk memahami, untuk menalar ilmu. Waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan menciptakan buat kalian pendengaran, penglihatan dan Hal hati yang merupakan tempatnya akal. Agar moga-moga kalian menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut. Memanfaatkan pendengaran, penglihatan dan akal itu untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk mengenal Allah, Rabbnya, dan mengimaninya dan untuk mempelajari apa-apa saja yang diwajibkan untuk diimani dan mempelajari hal-hal yang diwajibkan atas dirinya untuk beramal dalam kehidupannya. Diterangkan oleh ulama Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi Rahimahullah dan di, di antara ulama yang menerangkan adalah Al-Imam Muhammad bin Salih Al-Utsaimin dalam mensyarah kalimat Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam kitab Tauhid penjelasan bahwa pada asalnya manusia itu adalah zalum jahul pada asalnya manusia itu adalah zalum jahul zalum artinya selalu berbuat kezoliman dalam keadaan dia sudah tahu ilmunya mendolimi dirinya di atas ilmu jahul artinya selalu melakukan kesalahan di atas kebodohan pada asalnya manusia begitu maka seseorang berkewajiban untuk membina dirinya agar dia keluar dari asal ini membina dirinya dengan ilmu iman dan amal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dil yang menunjukkan bahwa pada asalnya manusia seperti ini keadaannya Allah yaqul inna aradna samawati wal in, inna aradna al-amanata Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abaina ay wa washfaqna minha. Sesungguhnya kami yaitu Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah untuk mengemban syariat ini kepada langit-langit, bumi, gunung, semuanya enggan untuk memikulnya dan merasa berat, kasihan dan prihatin pada dirinya. Berat. Wahamalaha insan dan ternyata manusia yang memikulnya, mengembannya. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang zalum jahul zulum, selalu berbuat kedoliman. Dan kalian sudah tahu ilmunya. Jahul selalu berbuat kedoliman, kesalahan. Karena bodoh. Karena tidak mengerti ilmunya. Maka orang yang beruntung adalah orang yang kemudian membina dirinya dengan menuntut ilmu, dengan belajar. Kemudian beriman dan beramal dengan ilmu itu. Qad aflaha man zakkaha Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya, menyucikan jiwanya dari kebodohan, dari kekufuran, kesyirikan, kenifakan, dari berbagai kezaliman, kezaliman, kemungkaran, kemungkaran, kemaksiatan, kemaksiatan dengan ilm dengan amal dengan iman dengan amal amal-amal soleh dengan dia belajar terus menuntut ilmu beriman dengan dasar ilmu kemudian beramal dengan ilmu itu dengan itu dia keluar dari dari sifat belum jahul dengan ilmu yang dipelajarinya dia beriman kemudian dia beramal sehingga tidak mendahulukan kezaliman di atas ilmu tidak menjadi seperti orang-orang Yahud dan maghdub alaihim yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mereka berbuat kezaliman setelah mereka berilmu dan keluar dari jahul dengan ilmu yang dimilikinya sehingga dia tidak terjerumus dalam berbagai kesalahan-kesalahan ketoliman-ketoliman lantaran kebodohannya karena kan dia berilmu segala ucapannya dan perbuatannya berdasarkan ilmu sehingga tidak menjadi seperti orang Nasara yang mendalikan kezaliman karena kebodohan kita tidak ingin menyerupai orang-orang Yahudi yang sesat setelah berilm dan orang-orang Nasara yang sesat dalam keadaan bodoh. Oleh karena itu kita semua diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berdoa, berdoa, berdoa. Apakah kita menyadarinya? Apakah antum menyadari bahwa kita ini diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus memohon kepada Allah perkara ini? Dalam salat, atas setiap rakaat kita diperintahkan diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Ya. Kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbing aku, beri aku hidayah menuju siratal mustaqim. Kita memohon selalu kepada Allah diberi hidayah dibimbing dengan hidayah oleh Allah yaitu hidayah yang meliputi bimbingan ilm bimbingan ilm untuk terus mengikis kebodohan-kebodohan kita terlalu banyak yang kita tidak tahu kita terlalu bodoh berapa ilmu yang sudah kita miliki ya terlalu banyak perkara yang belum kita fahami Sehingga kita terus minta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambahan ilmu, tambahan ilmu, tambahan ilmu. Kemudian memohon bimbingan Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah taufik agar diberi taufik pertolongan ditolong oleh Allah untuk beriman dan beramal dengan ilmu yang kita Eh? Banyak perkara yang sudah kita ilmu yang sudah kita ketahui ilmunya tetapi apakah kita sudah mengamalkannya? Ini butuh taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dan ilmu dan amal di atas siratul mustaqim jalan yang akan mengantarkan kepada jannah Allah Subhanahu wa taala jalannya siapa siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waradhdallin jalan orang-orang yang telah engkau telah beri nikmat jalan yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah telah diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mereka adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan pada firman Allah wa may yuti'illah war rasul barang siapa menaati Allah dan rasulnya faulaika ma'al ladzina maka mereka lah orang-orang yang akan bersama dengan orang-orang an'amallahu alaihim minan nabiyyin siddiqin syuhada was-salihin bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi para siddiq para syahid dan orang-orang soleh wa hasuna ulaika rafiqa mereka adalah sebaik-baik rafiq sebaik-baik kawan teman dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan karunia dari Allah. Beruntunglah orang-orang yang termasuk di dalamnya. Bukan jalannya orang-orang yang ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. dan bukan pula jalannya orang-orang yang telah sesat. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah ditafsirkan oleh ulama dan orang-orang Yahud karena mereka sesat setelah berilmu. Orang-orang Nasara eh, orang-orang eh, yang sesat Allah din adalah orang-orang Nasara yang sesat di atas kebodohan. Agar diketahui bahwa kedua golongan ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah bahwa orang-orang Yahud, orang, orang Nasara mereka semua dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah memahami ayat ini menyangka bahwa yang dimurkai orang Yahud kemudian orang Nasara tidak dimurkai, bukan begitu. Mereka semuanya dimurkai oleh Allah. Orang Nasara juga dimurkai oleh Allah. Tetapi tatkala orang-orang Yahud ya lebih parah dikarenakan mereka sudah punya ilmunya kemudian sesat maka murka Allah kepada orang-orang Yahud lebih besar kesesatannya, kekufuran, kekufurannya, ya, kesyirikannya, kemungkarannya orang Yahud lebih besar sehingga lebih dimurkai oleh Allah daripada orang Nasara. Sama-sama dimurkai. Murka Allah kepada orang Yahud lebih besar daripada murka Allah kepada orang Nasara. Oleh karena itu Allah mengkhususkan penyebutan orang-orang yang dimurkai yaitu orang Yahud ya daripada orang-orang Nasara. Kita tidak ingin mengikuti jalannya salah satu dari dua golongan. Kita tidak ingin termasuk orang-orang yang sesat di atas kebodohan-kebodohan kita dengan menuntut ilmu disertai terus memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim. Dan kita juga tidak ingin mengikuti jalannya orang-orang Yahud. Setelah berilmu, setelah belajar, setelah berilmu, kemudian sesat, ya. Yaitu dengan cara kita beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Nah, oleh karena itu ikhlaskan niat. Pertama, talabul ilm menuntut ilmu adalah amalun soleh min afdalil a'mal termasuk amalan yang paling mulia yang paling utama sudah kalian dengar tadi yang namanya amal soleh membutuhkan ikhlas tidak akan menjadi amal soleh tanpa ikhlas percuma harus dengan dasar ikhlas menuntut ilmu belajar semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dengan niat ingin mengikis mengangkat kebodohan-kebodohan kita agar kita terlepas dari kesalahan-kesalahan, kezaliman-kezaliman, kesesatan-kesesatan dengan ilmu itu. Kita beriman dan beramal. Dan kita tidak mengikuti jalannya orang-orang Yahud, orang-orang Nasara. Kita ingin berjalan di atas suratul mustaqim bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dari kalam para nabi, para siddiq, para syahid dan orang-orang soleh. Setelah masalah ikhlas, niat, kemudian ingat bahwa menuntut ilmu, belajar tujuannya <clears throat> bukan ilmu semata, tetapi amal. Tetapi amal. <clears throat> Kata ulama, <clears throat> ilmu itu hanya wasilah. Ilmu itu posisinya kedudukannya adalah wasilah sebagai faktor, sebagai perantara. Yang menjadi ghayah adalah amal. Al-ilmu wasilah wal ghayah al-amal. Ilmu itu hanya wasilah. Tujuannya yang hendak dicapai adalah amal. Karena kita tidak bisa beramal tanpa ilmu. Tidak bisa beramal tanpa ilmu. Jadi ingat kita belajar menuntut ilmu untuk amal, bukan untuk ilmu tapi untuk amal. Barang siapa datang ke majelis ilm menghadiri majelis ilm mendengar ilm mempelajari ilm tujuannya ilm keliru keliru tujuannya harus apa tujuannya adalah amal datang di majelis ilm mendengar ilm belajar ilm tujuannya untuk beramal Kalau tujuannya semata untuk ilm, ya, maka menjadilah ilmu itu hanya sebatas teori-teori saja yang di dihafalkannya. Tujuannya adalah beramal. Ketika mendengar ilmu menuntut iman, maka dia beriman. Menuntut amal, dia beramal. Nah, datang dengan tujuan untuk mendapatkan il untuk mengikis kebodohan ya dan untuk beramal dengan ilmu itu nah oleh karena itu sebagian ulama salaf mengatakan ya barang siapa datang ke majelis ilmu tujuannya ilmu la yanfa'uhu kathirul ilm maka ilmu yang banyak didapatkan tidak bermanfaat bagi dia tetapi barang siapa datang ke majelis ilm, tujuannya untuk amal yanfa'uhu qalilul ilm maka bermanfaat padanya bagi dia ilmu yang sedikit manja'a ila majlis al-ilm yuridul ilm la yanfa'uhu kathirul ilm wa man jaa ila majlis al-ilm yuridul amal yanfa'uhu qalilul ilm orang siapa, siapa datang ke majlis ilm dia ingin ilmu ilmu yang banyak tidak bermanfaat bagi dia barang siapa datang ke majelis ilmu tujuannya ingin beramal maka ilmu yang sedikit bermanfaat bagi dia Barakallahu fikum. Kita akan diminta pertanggungjawaban nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara perkara yang akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti adalah perkara beramal dengan ilmu yang dimiliki ya tetapi tidak bisa kemudian orang ingin mengelak mengatakan ah, daripada nanti susah sulit Ya, diminta pertanggungjawaban beramal dengan ilmu kalau itu tidak usah belajar. Nah, dia tidak susah perkaranya. Nah, sudah kita dengar apa sebabnya orang-orang Nasoro dimurkai Allah Swt dan dinyatakan sebagai orang-orang yang sesat dikarenakan kebodohan mereka. Kebodohan pangkal kesesatan. Ya. Karena kebodohan itulah orang-orang sesat. Nah, tidak tidak tidak jangan ya tetap ingin di atas kondisi jahul. Nah, sudah kita dengar tadi. Nah, di atas jahul terus di atas kebodohan sehingga terus melakukan kesalahan-kesalahan di atas kebodohan. Justru jika tetap di atas kejahilan, kebodohan, maka akan semakin banyak kesalahan. Semakin banyak kesalahan, semakin bodoh seseorang, semakin jahil, maka semakin banyak kesalahannya. Semakin banyak kebolimannya. Ya, karena bodoh, karena jahil, imannya tidak benar, akidahnya tidak benar, amalannya tidak benar, ya, ucapan dan perbuatannya tidak terbina dengan ilmu. Ya, banyak salahnya, banyak kerusakannya, mafsadatnya. Beda dengan orang-orang yang berilmu dengan syarat itu tadi. Berilmu untuk beramal, beriman dan beramal. Dengan ilmu itu dia terbimbing. Semakin banyak ilmu seseorang, jika ilmu itu bermanfaat, ilmu nafi' itu ilmu yang membuahkan iman dan amal, maka semakin sempurna dia. Semakin sedikit kekeliruannya, kesalahannya. Imannya terbimbing, amalnya terbimbing dengan ilmu. Ya. Ucapan dan perbuatannya berdasarkan pertimbangan ilmu untuk maslahat dan jauh dari mafsadat akan diperiksa nanti. Pada hadis Ibnu Mas'ud, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an dan juga datang dari hadis sahabat yang lain. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Tirmidzi At-Tabarani dan yang lainnya yang di disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dengan syawahid dengan penguat-penguatnya Rasulullah SAW bersabda la tazulu qadama ibni Adam Yawmal qiyamati min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin tidak akan bergeser dua telapak kaki Bani Adam di hari kiamat nanti dari sisi rohnya pada pengadilan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar sampai dia diperiksa, ditanyai, dimintai pertanggungjawaban mengenai lima perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnah pertanggungjawaban tentang umur yang Allah berikan padanya sekian tahun sekian puluh tahun ya dalam hal apa dia menghabiskan umurnya dalam hal apa dia menghabiskan umurnya umurnya dihabiskan untuk apa wa an syababihi fima ablah dan usia mudanya usia mudanya dihabiskan untuk apa ya kita ini rata-rata masih syabab nah belum tergolong syuyuh orang yang sudah tua ah yang penuh dengan uban nah ah terutama yang muda-muda ini yang remaja-remaja yang kecil-kecil ini nah dimanfaatkan masa mudanya ya di masa yang fisik ini kuat-kuatnya fisik ini sedang kuat-kuatnya fisik. Nah, daya ingat, daya hafal, ya, dan fisik untuk belajar, untuk menghafal ilmu, untuk memuraja ilmu, untuk beramal, banyak amal sebanyak-banyaknya. Nah, sebelum datang, ya, usia yang fisik mulai melemah hafalan semakin melemah, daya ingat semakin melemah, kekuatan fisik semakin melemah. Ingin beribadah, ingin beramal seperti ketika masih muda sudah tidak terdukung. Ingin belajar, ingin beramal seperti itu sudah tidak terdukung oleh fisik, cuman fisik. Manfaatkan sebaik baik Ini kan ditanya kalau Allah Subhanahu wa taala. Nah, melewati masa muda ya sampai masuk ke masa tua masa mudanya dihabiskan untuk apa pada masa muda ini tentunya biasanya angan-angan lebih tinggi ya ah keinginan-keinginan penasaran penasarannya itu lebih besar ingin mencoba ini mencoba itu ingin tahu ini ingin tahu itu kan begitu Nah, di sini ujiannya berat. Nah, justru ini. Ya. Jika pada usia seperti ini tadi kondisinya kita mampu lewati dengan baik ya remaja pemuda ya sebelum melewati masa ini sebelum masuk ke masa uh, sudah tua yang memang di situ sudah ya Nah, di usia muda ini tadi syahwat kuat. Ya. Rasa penasaran tinggi. Keinginan mencoba, mengetahui indah itu besar. Nah, ujiannya berat di sini. Jika ini mampu dilewati dengan baik, dimanfaatkan untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk membina diri dengan iman dan ilmu, banyak ibadah, masya Allah. Wan syababi ma ablah. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina tasabah. Dan tentang harta bendanya dari mana dia hasilkan? Dengan cara apa dia hasilkan? Apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Nah, harta yang banyak akan tetapi dengan cara yang haram tidak peduli riba ya tidak peduli penipuan ghish Tidak peduli penuh dengan syubhat ini syubhat itu. Bahaya. Oleh karena itu dalam perkara yang sifatnya syubhat sangat dibutuhkan sifat wara. Sifat wara. Jadi orang yang wari, yakni orang yang berhati-hati dari hal-hal yang dia khawatirkan bisa membahayakan akhiratnya nanti. Nah, karena akan diperiksa semua dari mana dihasilkan? dari mana didapatkan harta ini. Nah, yang jelas-jelas haram jelas. Tapi yang sifatnya syubhat, nah, di sini wara dibutuhkan. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a di dini wa Barang siapa menjaga diri dari halal yang syubhat, sungguh dia telah membersihkan dirinya Jadi ini untuk agamanya terkait antara dia dengan Allah urusan dia dengan Allah agama Allah syariat Allah Eh, dia telah membersihkan dirinya ketika meninggal hal yang sifatnya syubhat nah yang menyebabkan adanya syubhat itu adalah kebodohan menjadi syubhat bagi sebagian orang dikarenakan bodoh tidak mengerti ilmunya tetapi bagi orang-orang yang punya ilmu bukan syubhat, bukan perkara yang membingungkan, bukan perkara yang tidak jelas bagi orang yang berilmu. Semakin tinggi ilmu seorang, semakin luas ilmunya, semakin mengetahui oh ini hukumnya demikian. Nah, tapi banyaknya syubhat, banyaknya ketidaktahuan, kebingungan karena ke kebodohan. Dan dalam kondisi seperti itu yang di, dibutuhkan adalah senjatanya adalah warak, sifat warak. berhati-hati sudah nah tinggalkan agar aman berhati-hati nah dia dengan itu membersihkan dirinya menjaga kebersihan dirinya terkait dengan agamanya antara dia dengan Allah wa ildi dan terkait dengan kehormatannya antara dia dengan manusia kalau dia menempuh hal-hal yang sifatnya syubhat bagi dia belum jelas haramnya syubhat tapi dia tidak punya sifat wara diterjang saja oleh dia tidak peduli orang lain yang tahu itu haram karena ilmunya mencela dia eh mencela dia melakukan hal yang haram dengan meninggalkan itu dia bersih di mata orang-orang bukan orang-orang yang melakukan hal yang haram meskipun bagi dia syubhat tapi orang-orang melihatnya itu haram. Nah, ajmilu fi talab. Hendaknya kalian ya dalam talab ar-rizq dalam mencari rezeki mengumpulkan harta ajmilu perbagus caranya akhdil halal wa tarkil haram mengambil yang halal tinggalkan yang haram yang sifatnya syubhat waraq berhati-hati. Karena akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, min aina tasabah? Harta yang sedikit tetapi jelas-jelas halalnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk pertanggungjawabannya nanti. Ya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala ringan. Nah. Min aina tasabah Wafima anfaqah. Yang keempat dalam hal apa dia menginfakkan membelanjakan hartanya. Apakah dia belanjakan hartanya fi sabilillah di jalan Allah? Baik yang sifatnya jihad fi sabilillah maupun eh, yang perang jihad ya maupun yang sifatnya fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. baik itu e, dibelanjakan dalam rangka untuk mendukung talabul ilm ya dibelanjakan untuk e, dalam bentuk wakaf ya atau ya infak untuk talabatul ilm nah, membantu fasilitas untuk membantu e, dakwah ma'had dakwah ya pelaksanaan daurah, daurah ilmiah. Nah, untuk sedekah untuk memberi makan fakir miskin, membantu orang-orang yang butuh, ya, entelit utang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala, yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Selamat. Ataukah sebaliknya? Ya. Dibelanjakan fi sabili syaitan. Jalannya syaitan. Dihamburkan hartanya untuk hal-hal yang tidak berguna. Ya. Dalam batas israf, berlebihan. Di luar maslahat, di luar kebutuhan. Sama ini semua. Perkara-perkara ini semua butuh ilmu. Nah, semuanya butuh ilmu untuk selamat dari pertanyaan-pertanyaan ini. Butuh ilmu dan setelah itu amal. Dan yang terakhir Wa amila bi ilmihi yang kelima. Kan ditanyai Mada amila bi ilmi. Apa yang dia amalkan dengan ilmunya. Nah ini. Menunjukkan bahwa yang menjadi tujuan yang menjadi tujuan maksud belajar menuntut ilmu adalah amal. Itu akan ditanyakan Allah SWT. Apa yang diamalkan dengan ilmunya? Nah, barakallahu fiikum Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita memberi kita hidayah ilmu terus menambah ilmu kita dan memberi taufik menolong diri kita semua untuk beramal beriman dan beramal dengan ilmu yang kita dapatkan ya sehingga kita terbebas dan selamat dari berbagai kesesatan-kesesatan, kesalahan-kesalahan, kezaliman-kezaliman. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kami berikan sebagai tausiah. Ya, tausiah. Mukaddimah pembukaan menjelang doa kita. Nah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. جزاكم الله خيرا سبحان الله بحمدك لا إله إلا أنت